Pada tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada sepuluh wasiat. Sepuluh wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Di mana bila wasiat-wasiat ini dilaksanakan dan diamalkan oleh hamba-hambanya, maka mereka akan menjadi orang yang berakal, yang memiliki pemahaman yang bagus, akan menjadi orang yang senantiasa ingat dan puncaknya ialah akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaikum, alla tushriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana. taqtulu awladakum min imlaq Nahnu نحن wa iyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Ini tiga ayat dalam surat Al-An'am berisikan tentang sepuluh wasiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ta'alau. Mari, kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya bacakan kepada kalian perkara-perkara yang telah Allah, yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Yaitu Allah tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalian jangan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian. Ini wasiat yang pertama dan wasiat yang kedua. Sekaligus. Wasiat yang pertama ialah larangan untuk berbuat kesyirikan. Yang mengandung konsekuensi atau tauhid Larangan berbuat syirik itu artinya perintah untuk bertauhid. Ini wasiat yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala dan ini termasuk a'zamul wasaya wasiat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiat untuk tidak berbuat kesyirikan. Wasiat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersembahkan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan ini telah lewat pembahasan tentang masalah ini. Nah, wasiat pertama inilah yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Muallif Muhammad bin Abdul Wahab al najdi al tamimi rahimahullahu taala wa ghafarullah disebutkannya dalam kitab Tauhid yaitu pada wasiat yang pertama ini. Larangan berbuat syirik, perintah bertauhid. Naam. Disebutkan pertama kali dikarenakan haknya ini atau wasiat ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala dan hak Allah itu yang terbesar, yang teragung, yang termulia. Naam. Sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan lalu ayat An-Nisa tentang hukukul asyarah ada hak-hak yang sepuluh yang pertama kali disebutkan ialah perintah beribadah kepada Allah. Wasiat yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. ini pun telah lewat pembahasannya pada ayat-ayat yang sebelumnya. Disebutkan nomor dua, menunjukkan bahwasannya Firul walidain berbakti pada kedua orang tua itu merupakan amalan yang sangat besar, yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap dimasukkan dalam tingkatan yang kedua setelah wasiat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang ketiga wala taqtulu auladakum min imlaq Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Allah mengatakan nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Nah, Ini sekarang wasiat yang ketiga. Setelah Allah menyebutkan kedua orang tua, berwalidain kemudian disebutkan sekarang furu' anak-anak. Wasiat ialah larangan untuk membunuh anak Dikarenakan takut miskin. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya wasiat tentang anak itu juga merupakan perkara yang agung, perkara yang besar. Menunjukkan bahwasanya anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya. Di samping hak terbiah, hak untuk dididik, juga anak-anak itu mem mem memiliki hak hak tuam, wasyarab, wal kiswah. Hak untuk dikasih makan, dikasih minum, dikasih pakaian. Naam. ada huwa. Maka diwasiatkan di sini jangan sampai membunuh anak dikarenakan takut miskin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Ketika beliau menjawab, yaitu kesyirikan kepada Allah. Setelah itu beliau menyebutkan yang kedua kalinya termasuk dosa yang paling besar ialah antaqtula waladaka khasyata ay yad'ama ma'aka. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu membunuh anak kamu karena takut atau khawatir makan bersama kamu. Ini dosa besar yang paling besar. Perbuatan membunuh termasuk menelka air dosa besar. Lebih besar lagi dosanya kalau yang dibunuh itu ialah anak sendiri. Dengan alasan takut miskin. Baik. Membunuh anak ini merupakan akhlak jahiliyah. Ma'ruf dan masyhur di kalangan orang-orang Quraisy jahiliyah zaman dahulu. Perbuatan wa'dul banat. Menanam hidup-hidup anak perempuan. Dengan alasan aib keluarga anak perempuan itu aib keluarga. Nah, sehingga mereka sebagiannya ada yang membunuh, apa ada yang um, ditanam hidup-hidup, masih orok, masih bayi begitu, langsung dikubur hidup-hidup, mati dalam tanah. Ada lagi yang sebagiannya dibiarkan hidup, tapi dihinakan. Dengan ayat ini, ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم Dengan ayat ini para ulama berdalil tentang haramnya kapi dengan niatan untuk membatasi keturunan. Bahasa Arabnya tahdidun nasl pembatasan keturunan cuma dua saja. Misalkan. Ini perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dengan ayat ini. Dan juga dengan beberapa dalil lain. Yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat suka dengan umatnya yang banyak. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, saya mau menikah dengan seorang wanita. Dia cantik, cuma sayang tidak bisa beranak mandul. Maka beliau tidak mengizinkannya. Sampai tiga kali orang ini. Berkata demikian kepada Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan setelah itu. Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam yaumal qiyamah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini kalian menikah dengan seorang wanita yang penyayang, sayang anak, sayang suami, dan al-walud yang subur, yang tidak mandul. Sebab saya akan berbangga-bangga dengan banyaknya kalian nanti di yaumul qiyamah. Nah, dan masih banyak lagi beberapa dalil yang lainnya yang dipakai oleh para ulama untuk menunjukkan keharaman yang namanya kabit yang dengan dengan dengan nama tahdidun nasal pembatasan keturunan. Dan juga itu merupakan tasyabbuh bil kufar menyerupai orang-orang kafir atau bahkan itu ialah lingkaran orang-orang kafir untuk mempersedikit jumlahnya kaum muslim. Nah, perlu diingat di sini bahwasanya ayat wala taqtulu auladakum min imlak Kalian jangan membunuh anak-anak kalian. Kalimat anak-anak di sini mencakup anak laki dan anak perempuan. Tayyib, kemudian alasan min imlak karena khawatir karena khawatir miskin itu bukan alasan pembatasan. Bukan alasan pembatasan. Dalam artian kalau dia membunuh anaknya dengan alasan yang lain yang bukan syar'i itu pun juga terkena ancaman ini larangan membunuh anak. Sehingga umum, baik itu dengan alasan takut miskin, atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Cuman umumnya, ketika itu, mereka membunuh anak-anaknya dikarenakan takut miskin. Nah, Wasiat yang keempat Allah mengatakan wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan kalian jangan mendekati fawahish. Dosa-dosa yang kecil, yang kotor. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nah, fawahish. Fawahish itu jamaknya fahishatun. Ialah sesuatu dosa yang dianggap kotor, keji, secara syariat atau secara fitrah. Nah, masuk dalam bab ini ialah persinaan Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Wala taqrabu zina. Innahu kana fahishatan." Kalian jangan mendekati perbuatan zina, sebab zina itu ialah fahisyah, perbuatan dosa yang kotor. Termasuk pula dalam bab ini ialah menikahi istri-istri bapak menikahi istri-istri yang dinikahi oleh bapak-bapak kita. Itu merupakan tindakan fahisyah. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'asabila. Dan kalian jangan menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian bab itu termasuk perbuatan fahisyah, kotor dan kecil, wa maqta dan dimurkai oleh Allah, wa sa'a dan sejelek-jelek jalan. Dalam ayat ini Allah mengatakan wala taqrabu. Kalian jangan mendekati. Tidak mengatakan wala taktu kalian jangan melaksanakan. Ya kan? Ayat ini menunjukkan bahwasanya semata-mata mendekati saja itu sudah dilarang. Semata-mata mendekati sudah dilarang. Sehingga larangan pada ayat ini mencakup dua perkara. Larangan pada ayat ini mencakup dua perkara. Yang pertama, larangan untuk mengerjakan dosa tadi, fahisyah tadi. Ini langsung perbuatannya dilarang. Yang kedua, juga larangan melakukan tindakan-tindakan yang menjurus kepada perbuatan dosa tadi. Wasilahnya istilahnya. Wasilah-wasilah yang menjurus kepada perbuatan fahisyah tadi. Sehingga dua-duanya kena. Nah, Contohnya, zina disebutkan di atas, perzinahan itu ialah fahisyah, perbuatan dosa kecil. Maka dalam ayat ini wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa batan menunjukkan bahwasanya diharamkan yang namanya perbuatan zina itu sendiri, dilarang. Dilarang pula perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada perzinaan seperti pacaran, Hmm, pacaran. Atau ikhtilaf, campur baur lagi perempuan. Pergaulan bebas. Melihat yang bukan mahramnya. Atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang bisa menjurus ke arah perbuatan zina tadi itu. Itu semuanya dilarang dalam ayat ini. Sehingga larangannya lebih mendalam. Adapun pengertian ma dhahara minha wa perbuatan dosa fahisyah kecil tadi yang nampak dan yang tersembunyi ini ada beberapa penafsiran yang nampak dan yang tersembunyi ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan pengertian ma minha perbuatan dosa peci tadi yang nampak yakni yang nampak kekejiannya, kekotorannya oleh semua orang. Ini semua pihak, semua orang mengetahui tentang kekejian, kekotoran, dosa tadi itu. Semua orang tahu. Nah, misalkan contohkan kayak liwat, homo, atau sihak, lesbi, homo, laki sama laki, lesbi, perempuan sama perempuan. Nah, sementara yang wama yang tersembunyi, yakni dosa-dosa kecil dan kotor, yang tidak semua orang mengetahui kekejiannya, kekotorannya. Sebagian saja. Ini mana yang pertama? Mana yang pertama ialah kalau dosa yang nampak yakni yang diketahui oleh semua pihak, semua orang tentang kekotoran dia, kekejian dia. Sementara yang nggak nampak, yaitu tidak semua orang mengetahui kekejiannya. Ada lagi yang menafsirkan, Yang nampak yaitu perbuatan dosa yang dikerjakan terang-terangan. Perbuatan dosa yang dikerjakan terang-terangan. Sehingga nampak. Hah? Pacaran terang-terangan. Depan orang banyak. Tamam? Kumpul kubu terang-terangan di depan orang banyak. Tanya misalnya. Sementara yang tersembunyi yaitu perbuatan dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Ada lagi yang mengatakan ini penafsiran yang ketiga, yang nampak yaitu yang sangat besar kekejiannya itu. Dosa yang nampak yaitu yang sangat besar kekejiannya. Sementara yang samar yaitu yang apa namanya di bawah itu. Sebab yang namanya dosa itu tidak satu tingkatan. Tetapi bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang paling besar, ada dosa besar, ada dosa kecil. Bertingkat-tingkat sehingga dosa yang nampak ma minha yang nampak yakni dosa-dosa yang betul-betul sangat besar kekejian dan kekotorannya. Yang nggak nampak, yaitu yang di bawah itu. enam dan penafsiran tadi tidak ada yang bertentangan sehingga semuanya bisa digunakan untuk memaknakan ayat ini. Dosa yang nampak dan dosa yang nggak nampak. Baik yang nampak kekejiannya di tengah masyarakat umum atau yang dilakukan terang-terangan atau yang betul-betul memang masuk dalam dosa besar yang paling besar. Semuanya bisa dimasukkan dalam ayat ini. Ayat. Kemudian wasiat yang kelima, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله bil بالحق. dan kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya ini larangan membunuh orang lain ini membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Zalikum wasakum bihi la'allakum ta'qilun demikianlah Allah memberikan wasiat kalian dengan perkara tadi semoga kalian berakal Wasiat yang kelima ini ialah wasiat larangan membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah. Larangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jiwa yang diharamkan itu mencakup empat golongan. Yang pertama ialah jiwanya kaum muslimin Jiwanya kaum muslimin secara umum. Ini dilarang kita membunuh mereka. Yang kedua, kafir zimmi. Kafir zimmi. Yaitu orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin dan dia membayar pajak membayar pajak atau membayar upeti kepada kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin. Ini juga dilarang untuk dibunuh. Yang ketiga, kafir muahid. Yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan negara kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh dan yang keempat ialah kafir musta'man. Kafir musta'man. Yaitu orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pihak pemerintah kaum muslimin. Ya, orang kafir yang masuk ke wilayah kaum muslimin dengan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslimin. Ini pun juga dilarang untuk dibunuh. Nah, masuk dalam bab kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir Musta'man ialah para duta besar, duta besar negara-negara kafir yang datang atau yang yang masuk ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Termasuk pula dalam bab ini kafir mu'ahad atau musta'man ialah para turis-turis kafir, para pelancong-pelancong kafir yang datang dari mancanegara ke wilayah kaum muslimin. Mereka semuanya itu ialah kafir musta'man atau kafir mu'ahad sehingga dilarang keras untuk membunuh mereka. Nah, ini empat golongan yang jiwanya diharamkan untuk dibunuh. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan kalian jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan kebenaran. Enam. Sehingga empat golongan tadi yang diharamkan untuk dibunuh. Tamam? Disebutkan dalam ayat ini Allah mengatakan illa bil haq kecuali dengan haknya. Berarti di sini ada pengecualian. Dengan hak yakni sesuai dengan ketentuan syariat. Naam. Di antara haknya ialah Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin." Tidak halal darah seorang muslim itu kecuali dengan satu dari tiga perkara. Yang pertama, nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. yakni hukum kisos. Ada orang membunuh, maka dia pun dibunuh oleh pemerintah. Jiwa dengan jiwa. Hukum kisos namanya. Yang kedua, zani seseorang yang berzina dalam keadaan dia telah menikah. Orang yang telah menikah dan dia berzina, maka dirajam dalam Islam. Sampai nah, mati. Dan yang ketiga ialah watariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Seseorang yang murtad dari agamanya dan orang yang memisahkan diri dari al-jamaah. Nah, yang murtad itu termasuk golongan orang yang bisa dibunuh. Man badala dinahu faqtuluh kata Rasulullah. Para siapa yang mengganti agamanya maka bunuh dia. Yang murtad dari agama Islam ke agama yang lain bunuh dia. Kemudian al-mufariqu lil jamaah, seseorang yang memisahkan diri dari jamaah, yaitu para pemberontak. Para pemberontak penguasa Nah, mereka-mereka ini yang dikecualikan diperbolehkan darahnya ditumpahkan sebab itu merupakan haknya Islam. Nah, hada huwa. Ayat ini pula dijadikan dalil oleh para ulama untuk menunjukkan keharaman bunuh diri keharaman bunuh diri tidak boleh. Saya kalimat wala taqtulun nafsallati haramallah. Kalian jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Baik jiwanya sendiri atau jiwanya orang lain. Sehingga ayat ini termasuk yang dijadikan dalil para ulama untuk menunjukkan haramnya bunuh diri dengan cara apapun bunuh diri minum baikon hukumnya haram bunuh diri minum baiklin atau minum aki minumnya haram hukumnya haram bunuh diri dengan cara menggantung menggantung diri hukumnya haram bunuh diri dengan cara menabrakkan dirinya di mobil yang lagi kencang larinya hukumnya haram atau bunuh diri dalam bentuk loncat dari tempat yang sangat tinggi. Hukumnya haram. Bunuh diri dengan bom-bom dan semisalnya. Hukumnya haram. Itu semua diharamkan. Masuk dalam ayat ini. Wala taktul nafsal haramallahu illa bilhaq. Naam. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, "Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun." Demikianlah Allah memberikan wasiat kepada kalian, semoga kalian berakal. Menunjukkan kalau ada seseorang yang melaksanakan lima wasiat tadi, lima wasiat tadi, maka dia seorang yang akil, rasyid, seorang yang berakal dan yang terbimbing. Dan sebaliknya, kalau dia kemudian tidak melaksanakannya atau menyelisihinya, maka dia itu seorang yang sahih, seorang yang dungu, yang tolol, yang bodoh, tidak punya akal. Ini lima wasiat pada ayat yang pertama ini. Kemudian pada ayat, ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan empat wasiat dalam surat Al-An'am 152. Kita sebutkan secara global, nanti rinciannya insya Allah kita jelaskan pada pertemuan yang berikutnya. Supaya ketahuan sepuluh sepuluhnya nya ada rinciannya nanti kita sampaikan insya Allah pada pertemuan yang berikutnya. Nah, sehingga wasiat yang keenam Allah mengatakan wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan. Kalian jangan mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bagus hatta yablugha asyuddah sampai dia balik. Ini wasiat yang keenam. Tidak boleh mengganggu harta anak yatim. Wasiat yang ketujuh, Waful kailawal kaila wal mizana bil Tunaikan timbangan dan takaran dengan keadilan. Perintah wasiat untuk adil, jujur dalam menimbang. Dalam menimbang, dalam menakar, itu adil. Wasiat yang ke-9 ialah, eh, wasiat yang ke-8 ialah, Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Dan bila kalian berbicara, maka adillah walaupun terhadap rapat sendiri. Ini wasiat yang ke-8, wasiat untuk berkata yang adil, berucap dengan adil, baik menyangkut orang dekat ataupun orang jauh. Wasiat yang ke ke-9 ialah wa bi ahdillahi aufu dan tunaikanlah janji Allah Subhanahu wa taala. Wasiat perintah untuk menunaikan perjanjian kita kepada dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat yang terakhir ialah wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Perintah untuk mengikuti menelusuri siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala dan larangan untuk mengikuti subul jalan-jalan yang banyak yang menyimpang dari siratul mustaqim tadi. Ini yang secara global lima wasiat yang terakhir dan insya Allah taala akan terinci pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala rabbil alamin. Bila ada yang tanyakan, silakan. Bagaimana hukum bekerja pada studio foto dan bagaimana hukum memakan hasilnya studio foto memoto orang hukumnya haram larangannya keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilaknat orang-orang yang tukang foto itu. Nah, sehingga hasilnya pun haram, tidak boleh dimakan. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala wa ghafarallah itu punya kitab khusus larangan taswir zawatil arwah memfoto orang-orang yang bernyawa, makhluk yang bernyawa sehingga pekerja di sana tidak diperbolehkan. Ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan, bantu membantu di atas perbuatan dosa dan bermusuhan. Hasilnya ialah hasil yang haram, tidak boleh dimakan. Ketika selesai sholat, anak baru tahu kalau di tangan anak ada bekas tipu. Sahkah wudhu anak? Apa anak harus mengulangi sholat? Hmm. Selesai sholat baru tahu. Insya Allah Ta'ala, kalau demikian keadaannya cukup tidak perlu lagi mengulangi sholatnya. Apalagi kalau di kalau diyakini air tadi masuk pada, pada tangan yang di situ ada setipunya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih utama? Sodako pada keluarga sendiri tapi mereka berbuat kemaksiatan. Atau pada saudara-saudara seiman. Dalilnya apa? Kalau memang diyakini, sodako yang kita berikan kepada mereka itu untuk kemaksiatan mereka, maka tentunya sodako kepada saudara seiman yang dipergunakan untuk ketaatan kepada Allah lebih afdal. Sebab yang pertama tadi masuk dalam bab ta'awun alal ismi wal udwan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Kalian jangan bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Itu kalau diyakini demikian. Tetapi kalau misalkan keluarga kita misalkan dia berbuat kemaksiatan. Namun kita apa namanya perkirakan kalau dikasih sosakoh dikasih bantuan, dikasih infak, dikasih hadiah, bisa kita lunakkan hatinya. Bisa kita dakwai. Kita luruskan dia. Kita nasihati. Maka tentunya lebih afdal sodako kepada keluarga tadi dalam rangka takliful kulub. Dalam rangka untuk melunakkan hati dan mendakwai mereka. Nah, ini bisa di, berdalil dengan beberapa perbuatannya Rasulullah SAW ketika taklif taklif lukulub nah, untuk menggunakan hadis, hadis seorang karena itu ada unsur dakwah kepada keluarga hadha tapi kalau yang pertama tadi gambarannya kita kasih sutakoh kita kasih hadiah atau kita kasih infak sama saja malah justru dipakai untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka tidak diperkenankan والله تعالى أعلم بالصواب ¿Está aquí Abraham? خلاص يكفي كتاب طيب خلاص كتاب كتاب شكرا لك سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك